يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Rekan dakta dimanapun Anda berada, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Sampai dengan saat ini setiap kita diberikan kelapangan dan kesehatan. Dan tentu bagi saudara-saudara kita yang mungkin sakit dan mungkin beruzur, kita doakan mudah-mudahan mereka segera pulih dan segera lapang daripada kesibukan dan perkara yang mengganggu. Rekan rekan dimanapun Anda berada, pada malam hari ini saya akan sampaikan tentang apa yang tertera dan terdapat di dalam kitab Bahjatu Qulubil Abrar Kitab yang selama ini sudah kita mulai kaji Dan beliau Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di Pada malam hari ini akan menyampaikan suatu hadis Berkenaan dengan masalah Al-Hikmah Sebagaimana biasanya bahwa beliau menyampaikan satu hadis dan hadis ini kita akan dengar bersama bagaimana juga termasuk statusnya. Kata beliau rahimahullahu taala anna Aisyah marra bihasailun fa'atathu kasratan wa marra biha rajulun alaihi siyabun wa hay'atun فأقعدته فأكل فقيل لها في ذلك فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلوا الناس منازلهم Kalau kita artikan bahwa di dalam riwayat ini bahwa Aisyah radhiyallahu anha istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Suatu hari dilalui oleh seorang penanya dan atau orang yang meminta lalu beliau Aisyah meminta memberinya satu iris roti. Juga dilalui oleh seseorang yang beliau orang ini adalah mengenakan baju dan berpenampilan sehingga oleh beliau disuruhnya untuk duduk lalu kemudian memakannya. Pada saat itu dikatakan kepada Aisyah. Lalu Aisyah berkata, kata beliau, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anzilu an-nasa manazilahum." Anzilu artinya adalah turunlah. Yang dimaksud di sini adalah sikapilah annasa manusia manazilahum manazil jamak dari manzilah manzilah maknanya adalah kedudukan jadi kalau kita artikan adalah bahwa hadis ini mengajarkan kepada kita untuk agar di dalam berinteraksi, di dalam berkomunikasi, di dalam apapun yang kita perbuat bersama orang lain selain diri kita, hendaknya kita mempergauli mereka sesuai dengan kedudukan, sesuai dengan nilai dan kemampuan intelektual mereka dan demikian seterusnya. Hadis ini termasuk hadis yang agung sesungguhnya kalau seandainya hadis ini adalah sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud di dalam sunannya. Hanya beliau mengatakan, kata beliau bahwa Maimun ibnu Abi Shabib lam yudrik Aisyah yaitu Maimun bin Abi Syabib ini adalah perawi dari Aisyah. Aisyah meriwayatkan kepadanya. Hanya saja kata beliau, Maimun bin Abi Syabib ini tidak sempat menemui ataupun tidak bertemu ataupun tidak mengalami suatu talaqqi suatu pengalihan dan transformasi ilmu termasuk hadis ini. Dan karena itu maka Syekh Nasiruddin Al-Albani kata beliau di dalam beberapa kitabnya antara lain adalah Dhaif Sunan Abi Dawud, kemudian Sahih Al-Jami' As-Saghir atau Dhaif ya maksudnya Dhaif Al-Jami' As-Saghir dan silsilah hadis Dhaif. Semua kitab ini menyatakan bahwa hadis ini berada dalam posisi yang lemah. Tentu sebelum kita mendengar daripada komentar beliau Syekh Nasruddin Al-Albani sebenarnya dari apa yang diisyaratkan oleh beliau Al-Imam Abu Dawud di dalam sunannya tadi bahwa Maimun bin Abi Syabib adalah belum atau tidak sempat bertemu dengan Aisyah dan kalau demikian maka terjadi terputus. Di dalam ilmu hadis apabila ada keterputusan di dalam sanad maka hadis itu akan menjadi cacat dan berdasarkan penelitian bahwa hadis ini adalah lemah. Saya ingin tidak berpanjang dalam perkara ini, tetapi intinya adalah bahwa hadis ini adalah lemah dan karena lemah maka kita tidak bisa dijadikan sebagai hujah, sebagai suatu sandaran, sebagai suatu argumentasi. Walau demikian, bahwa apa yang diinginkan oleh beliau Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di adalah sebagaimana yang beliau katakan di awal uh, syarah atau penjelasan dari hadis ini kata beliau fihi al-hasu li ummatihi ala mura'at al-hikmah. Di dalam hadis ini kata beliau terdapat satu anjuran terhadap umatnya agar umat ini selalu memperhatikan faktor hikmah. Oleh karena itu, maka dengan tidak menghilangkan maksud daripada penulis yaitu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di maka saya akan kukuhkan bahwa betapapun hadis ini lemah, tetapi kita bisa ambil daripada pelajaran yang lain bahwa sesungguhnya masalah hikmah ini, kalau ini adalah yang dimaksud oleh beliau penulis, tetap ada ajarannya di dalam al-Islam. Kita perhatikan misalnya hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari, diriwayatkan pula oleh Al-Imam Muslim, bahwa beliau sebagaimana diriwayatkan oleh Anas bin Malik, ternyata kita akan ketahui bahwa hikmah itu adalah merupakan karakter, adalah merupakan bagian dari darah daging beliau Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau adalah bahwa qala kana Abu Dzarrin yuhaddisu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kata beliau bahwa Abu Dzar memberitahu, memberikan berita kepada kita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya adalah kata beliau e, kharaja e, min saqfi baiti wa ana bi Makkah bahwa aku e, keluar dan itu adalah kita bisa lihat dari uh, sakfun artinya adalah langit-langit ataupun apa yang ada di atas pelapon ya daripada rumah. Wa ana bi Makkah sedangkan aku di Makkah kata beliau Rasulullah SAW. Fanazala Jibril. Lalu Jibril tiba-tiba turun. Lalu kata beliau fasaraha sadrahu kemudian membuka kalau bahasa kita sekarang mengoperasi ya dadaku Thumma ghasalahu, kemudian mencucinya bima'i zam dengan air zam zam. Thumma ja'a bitostin lalu berikutnya adalah malaikat Jibril mengambil suatu bejana, katakan saja barangkali sejenis ember atau kobokan seperti itu, min zahab yang terbuat daripada emas. Mumtali'un hikmatan, di mana bejana itu adalah dipenuhi oleh hikmah wa imanan juga dipenuhi oleh iman. Fa'afraghahu fi sadri lalu oleh malaikat Jibril ditumpahkan yang demikian itu kepada dadaku summa atbaqahu kemudian dirapatkannya kembali summa akhadha biyadi jabi, lalu aku diambil tangannya digandeng jabi, lalu aku bermi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala. Para rekan dakta dimanapun Anda berada, Melalui hadis ini kita ketahui dengan riwayat yang sahih bahwa tentu hadis ini banyak jabarannya hanya ingin saya tegaskan bahwa di dalam pernyataan tadi bahwa Rasul Shallallahu alaihi wasallam dadanya hatinya Rasul itu adalah dipenuhi oleh hikmah, dipenuhi oleh iman sehingga wajar kalau beliau Shallallahu alaihi wasallam di dalam sikap dan pernyataannya selalu berada dalam keadaan sikap yang bijak dan iman yang mendalam. Belum lagi daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang berkenaan dengan perintah kita agar berbuat hikmah. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl, surat An-Nahl ini adalah terdapat dalam ayat 125 kata Allah Subhanahu wa taala, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan." Kata Allah SWT, serulah olehmu kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dengan cara hikmah, dengan cara nasihat yang baik dan jidallah dengan mereka, debatlah dengan mereka dengan cara yang sebaik mungkin. Dan itu adalah jelas di dalam ayat ini agar kita mempunyai dan bahkan menggunakan al-hikmah di dalam bermuamalah apalagi di dalam berdakwah. Juga di dalam surat Al-Baqarah ayat 269 kata Allah SWT man yu'ta al-hikmata faqad utiya khairan kathira Barang siapa yang telah dikaruniai hikmah, maka sungguh orang tersebut telah diberi suatu kebajikan yang sangat banyak. Dengan demikian, maka rekan rata dimanapun Anda berada, hikmah itu adalah sebagaimana dimaksudkan oleh penulis yaitu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di adalah suatu hal yang diajarkan, suatu hal yang sangat e, mendalam, suatu hal yang sangat pokok untuk dimiliki oleh setiap kita karena itu adalah bagian daripada kepribadian Rasulullah dan itu adalah bagian daripada perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan itu adalah bagian daripada kebajikan yang harus kita kejar sebagaimana yang tadi kita dengar bahwa barang siapa yang telah diberi hikmah maka sungguh orang itu adalah telah mendapatkan kebajikan yang banyak rekan-rekan dimanapun Anda berada berikutnya adalah apa yang dimaksud dengan hikmah Hikmah itu adalah tentu mempunyai pemahaman yang dalam. Hikmah itu tidak bisa kita artikan dengan bijak saja. Hikmah itu dalam bahasa Arab mempunyai makna yang sangat banyak. Bisa bermakna adil, bisa bermakna ilmu, bisa bermakna kenabian, bisa bermakna Al-Quran, bahkan bisa bermakna ketuntasan. Oleh karena itu, apabila kita katakan misalnya hikmah, maka hikmah itu artinya adalah suatu sikap yang sangat paripurna atau suatu pekerjaan yang utuh, yang tuntas atau bahkan juga bisa bermakna bijak sehingga kita kalau misalnya mengatakan al-hakam artinya adalah hakim. Kalau kita mendengar al-hakim dalam bahasa Arab maka maknanya adalah orang tersebut adalah al-qadhi yaitu orang yang memutuskan suatu perkara. Bahkan Para ulama mengatakan bahwa dalam koridor bahasa Arab, para ulama mengatakan bahwa hikmah itu adalah isabatul haqqi bil ilmi wal aqli. Bahwa seseorang yang menggunakan hikmah artinya adalah dia selalu menepati kebenaran dengan melalui ilmu dan juga akal. Ilmunya digunakan, akalnya digunakan, orang yang menggabungkan antara kedua perkara ini dan selalu berada di atas kebenaran, maka orang itu adalah disebut dengan bijak, disebut dengan hikmah. Rekan rata dimanapun Anda berada, eh, kalau kita ambil daripada ungkapan para ulama, maka pada hakikatnya adalah hikmah itu mempunyai beberapa definisi dan tentu adalah kita bisa eh, ketahui antara lain adalah dengan beberapa perkara yang termasuk penting. Oleh karena itu, maka kalau saja kita ambil yang pertama misalnya, hikmah itu artinya adalah arifku walinu wal hukmu wal afu ma'a bayanil haqqi ilman wa amalan wa bil adillah. Kata para ulama bahwa hikmah itu adalah sikap lembut, sikap lentur, sikap yang bijak dan pemaaf. Tentu dibarengi dengan penjelasan terhadap atau tentang kebenaran baik secara keilmuan ataupun secara amaliah ataupun secara keyakinan dengan bersandar kepada dalil. Oleh karena itu maka sikap-sikap terpuji ini yaitu bijak, kemudian e, adalah e, lentur, kemudian dia adalah lembut, kemudian dia adalah juga mempunyai sifat yang pemaaf. Semua itu adalah jika dia adalah baik dari si ilmunya, dari si amalannya, selalu bersandar kepada dalil, maka itu adalah bagian daripada al-hikmah. Demikian pula misalnya para ulama mengatakan bahwa hikmah itu pada hakikatnya adalah al mawizatul hasanah al-mustamilatu 'ala targhibi fil haqqi wa tarhibi minal batil. Kata para ulama bahwa hikmah itu maksudnya adalah nasihat yang baik. Di mana nasihat yang baik itu meliputi terhadap anjuran agar seseorang selalu berada di atas kebenaran dan agar seseorang itu adalah terhindar daripada berbagai kebatilan. Nah, jika orang itu adalah seperti itu, maka orang itu adalah termasuk dalam kategori hikmah. Eh, rekan-rekan di dimanapun Anda berada, saya lanjutkan dengan apa yang mesti kita pahami daripada masalah hikmah. Nah, oleh karena itu setelah kita tadi pahami bahwa hikmah itu adalah di dalamnya ada unsur kelembutan, ada unsur lentur, ada unsur kebijakan, bahkan di dalamnya adalah bagaimana agar seseorang itu selalu berada di atas kebenaran dan dia dengan rasa suka dan kemudian juga orang itu selalu menjauh daripada kebatilan dengan penuh rasa takut dari ancaman Allah Subhanahu wa taala. Semua sikap itu adalah disebut dengan al-hikmah. Oleh karena itu hikmah itu adalah tidak hanya sekedar bermakna bijaksana, tetapi hikmah itu adalah sangat luas makna dan kandungannya. Beliau Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di dalam kitab beliau yaitu Bahjatu Qulubil Abrar kata beliau bahwa manusia itu ada dua macam. Manusia itu ada dua jenis. Di mana dari tinjauan hikmah mereka itu ada yang berhak untuk hanya sekedar mendapatkan hak hikmah dari sisi bahwa mereka seorang muslim atau mereka adalah manusia atau mereka adalah umurnya lebih tua atau umurnya adalah lebih muda. Siapa saja dia muslim maka kita hendaknya bijak dengan setiap muslim. Jika dia manusia, maka kita juga adalah mempunyai sikap bijak terhadap sesama manusia. Bahkan jika orang itu adalah lebih sepuh, lebih tua, lebih besar daripada kita usianya, maka kita pun adalah harus bertindak bijak dengan orang itu, sebagaimana juga apabila kita bergaul atau menghadapi orang yang usianya mungkin lebih rendah dari kita, lebih kecil daripada kita, lebih muda daripada kita, kita pun harus mempunyai sikap yang disebut dengan bijak. Tentu dan ini adalah sikap yang umum di mana setiap kita harus memilikinya. Sebagaimana misalnya ada satu pernyataan bahwa khatibun nasa ala qadri uqulihim. Ajaklah bicara manusia itu sesuai dengan kadar akalnya masing-masing. Apabila orang itu adalah bapak-bapak atau orang yang sudah lansia, maka ajak bicara sesuai dengan kondisi ketuaannya. Apabila seorang pemuda, maka ajak bicara sesuai dengan kepemudaannya. Apabila orang itu adalah masih anak-anak, maka kita juga harus turun bagaimana agar kita bisa bergaul dengan anak yang lebih kecil. Semua itu adalah dalam rangka untuk menyampaikan, untuk membimbing, untuk mengajak, untuk meluruskan manusia agar mereka berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal yang demikian itu adalah sungguh diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Dan ini adalah terkadang setiap orang lupa bahwa dia harus mempunyai sikap seperti itu. Islam menanamkan harus mempunyai bijak dan mempunyai sikap yang disebut dengan hikmah tadi. Bahkan jangankan dengan saudaranya sesama muslim, jangankan dengan orang yang mungkin dia satu akidah, satu manhaj, dengan orang yang di luar itu pun Islam mengajarkan dengan akhlak yang tinggi. Perhatikan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala misalnya surat Thaha ayat 43 sampai dengan 44. Kata Allah Subhanahu wa taala ketika berkata berfirman kepada Musa alaihi salam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhab, pergilah kamu wahai Musa ila Firaun kepada Firaun. Innahu tagha." Sesungguhnya Firaun itu adalah telah melampaui batas. Fakula lahu kaulan layina. Lalu katakan kepadamu kepada padanya olehmu berdua yaitu Musa dan Harun kaulan layinan yaitu pernyataan yang lain, yang lembut yang bijak la'allahu yatadhakkara au yakhsha mudah-mudahan si Fir'aun yang melampaui batas itu menjadi ingat dan menjadi takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa dia adalah manusia, bahwa dia adalah makhluk, bahwa dia adalah tidak pantas untuk mengaku sebagai Tuhan. Dan bahkan dia harusnya takut kepada Allah sehingga masuk ke dalam Islam dan bersama kaum muslimin pengikut Musa alaihi salam. Demikian Allah SWT memberikan nasihat kepada Musa sehingga semestinya Apabila Musa menyikapi Firaun saja harus dengan sikap yang bijak, dengan perkataan yang lemah lembut, maka bagaimana jika kita menghadapi sesama saudara muslim? Oleh karena itu, maka hendaknya camkan baik-baik. Terkadang seseorang lupa, mungkin dengan emosinya, mungkin dengan kesombongannya, mungkin dengan keangkuhannya, dia lupa bahwa yang dihadapannya itu adalah muslim, dia belum murtad. Bahwa yang di hadapannya itu adalah saudaranya, mungkin satu akidah, mungkin satu manhaj, mungkin orang yang hanya sekedar salah atau mungkin dia adalah keliru atau mungkin dia sudah kembali kepada jalan yang benar tetapi dia adalah terkadang bersikap sadis, bersikap kasar, bersikap seolah dia adalah melakukan sesuatu yang besar dan dia adalah tidak ingat bahwa Nabi Musa dinasehati, ditegur oleh Allah ketika akan menghadap kepada Fir'aun yang sangat berlebihan itu adalah justru dengan sikap yang bijaksana. Sikap yang bijak, sikap yang lemah lembut itu adalah harus dimiliki oleh kita, terutama mereka orang yang mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan seorang taulibul ilmi, seorang ustadz atau seorang dai, seorang muslim terhadap muslim yang lain pun bagian daripada sikap yang umum terhadap golongan manusia seperti ini adalah harus mempunyai sikap yang hikmah atau sikap yang bijak. Adapun yang kedua yang dimaksud dengan golongan manusia yang kedua di mana mereka adalah berhak untuk mendapatkan e, perlakuan bijak ataupun hikmah yang lebih khusus adalah banyak antara lain misalnya kedua orang tua Apabila kita menghadapi kedua orang tua, maka sikap bijak kita harus lebih spesifik jika dibanding dengan menghadapi orang selain itu. Atau misalnya menghadapi anak-anak kita sendiri, atau menghadapi saudara-saudara dekat dengan kita, atau mungkin menghadapi dengan tetangga yang dekat dengan kita tinggalnya, atau mungkin sahabat-sahabat kita, atau bahkan apabila kita menghadapi orang-orang yang berilmu, para ulama, ataupun orang-orang yang betul-betul soleh. Ya, Rekan tadi dimanapun Anda berada, tentu menghadapi mereka semua itu bijaksananya adalah harus lebih khusus lagi. Karena bayangkan menghadapi manusia, bahkan orang kafir, bahkan muslim yang secara umum, kita diajarkan seperti tadi di dalam surat Toha. Bagaimana dengan orang yang mempunyai hak-hak tertentu? Anak mempunyai hak tertentu, orang tua mempunyai hak tertentu, saudara kita, bahkan tetangga, bahkan sahabat, bahkan mereka orang yang mengarahkan manusia ini kepada jalan yang benar, yaitu para ulama. Rekan tadi manapun Anda berada, hati-hati. Hikmah adalah merupakan tuntunan Rasulullah SAW. Hikmah adalah merupakan nilai luhur yang diajarkan, yang ditanamkan, bahkan yang ditebar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa, jangan lalai untuk kita berpandai-pandai menerapkannya. Adapun hikmah ini, maka sebagaimana dikemukakan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab beliau bernama Madarijus Salikin ada tiga tahapan, ada tiga tingkatan, ada tiga manzilah. Yaitu yang pertama adalah kata beliau, yang pertama ini adalah tentu eh, ranking tiga ataupun kualitas tiga. Walaupun demikian, kita coba apakah kita sudah masuk dalam ranking ini atau belum. Yang pertama adalah kata beliau an yu'tiya kulla syai'in haqqahu wala tu'addihi haqqahu wa la tu'ajjalahu an waqtihi wa la tu'ajjiruhu an waqtihi wa la tu'akhiruhu anhu kata beliau yang disebut dengan hikmah yang disebut dengan bijak itu adalah engkau memberikan, menunaikan segala sesuatu itu sesuai dengan haknya. Tidak boleh menganiaya. Apabila haknya misalnya adalah satu juta maka berikan satu juta apabila haknya adalah harus diperlakukan dengan semestinya maka diberlakukan semestinya tidak boleh kita melihat orang dari sisi mungkin penampilannya bahwa orang itu adalah miskin maka diperlakukan dengan tidak senonoh orang itu adalah termasuk orang yang mempunyai derajat dan status sosial maka orang itu adalah dihormati nah, rekan atau dimanapun anda berada kita harus perhatikan baik-baik bahwa kita harus berikan sesuatu itu tidak boleh melampaui batasannya. Haknya sampai di mana? Haknya berapa? Maka tunaikanlah hak tersebut. Lalu bukan saja besarannya ataupun nominalnya, bahkan termasuk waktunya. Wala tu'ajjiluhu an waqtihi wala tu'akhiruhu anhu. Tidak boleh menyegerakan dan tidak boleh juga mengakhirkan. Tepat. Oleh karena itu, ini adalah sikap bijak yang harus kita biasakan dalam diri kita dan juga harus kita biasakan terhadap selain kita bahwa sesungguhnya bagian derajat yang termasuk pemula apabila kita ingin disebut hakim, ingin mempunyai sifat yang hikmah, artinya adalah bahwa kita harus pandai menunaikan sesuatu tepat sesuai dengan porsinya dan tentu tepat juga di dalam timingnya. Kedua adalah kata beliau ma'rifatu adlillahi wa wa'idihi wa ihsanihi fi wa'dihi wa adlihi fi ahkamihi syar'iyyati wal kauniyah. Berikutnya adalah bagian daripada makna adil atau makna hikmah adalah hendaknya setiap kita mengenal tentang keadilan Allah, tentang ancaman Allah, tentang kebajikan Allah SWT dalam masalah janjinya, dan itu adalah tentu berkenaan dengan hukum-hukum Allah SWT baik syar'i maupun alam. Mengenal semua itu adalah bagian daripada hikmah. Jika orang ingin mendapatkan hikmah ini, maka dia harus tahu Allah itu maha adil. Bahwa ancaman Allah SWT itu adalah tidak lepas daripada makna adil pula. Kebijakan dan kebaikan Allah itu adalah sangat banyak dan Allah tidak akan e, menyelisih dari apa yang Allah telah janjikan. Bahwa jika dia melanggar Allah hukum, dan jika dia berbuat melakukan sesuatu yang tepat pun maka Allah akan berikan pahala dan ganjaran yang sangat banyak dan itu semua adalah merupakan bukti daripada keutamaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hambanya yang Allah kehendaki. Adapun derajat yang ketiga dan ini adalah termasuk sangat sulit ataupun termasuk kualitas yang sangat tinggi yaitu bahwa kata beliau bahwa al-hikmah itu maknanya sama dengan al-basirah Maknanya adalah sesuatu kemampuan dan kekuatan di dalam menyelami suatu perkara, kecerdikan, ilmu, dan pengalaman yang panjang. Jika seseorang mempunyai suatu daya di mana dia adalah cerdik, kemudian pengetahuannya dalam, ilmunya juga dalam dan kokoh, pengalamannya juga adalah panjang, lebar, dan tentu adalah sekian lama maka orang itu adalah akan mempunyai sifat yang disebut dengan basirah. Basirah itu dengan kata lain adalah disebut dengan al-hikmah. Oleh karena itu biasanya dengan usia yang bertambah, dengan pengalaman yang sekian banyak, dengan jatuh bangun kata orang adalah makan asam dan garam, orang itu akan lebih bijak jika dibanding dengan orang yang baru atau junior senior akan lebih dibanding dengan junior karena dia adalah mempunyai kedalaman, mempunyai pengetahuan, mempunyai berbagai hal yang dia telah lalui di dalam hidupnya. Orang yang seperti itu adalah akan juga termasuk disebut dengan hikmah. Agar kita mungkin bisa mengukur diri dan mungkin juga bisa mencapai tentang masalah hikmah ini, maka akan saya sampaikan bagaimana yang tertera dalam kitab Al-Hikmah fid Da'wati ilallah bahwa ada enam kiat jika kita ingin menjadi orang yang bijak. Kita ingin menjadi orang yang mempunyai hikmah. Yang pertama adalah bahwa kita hendaknya berusaha. Ada satu upaya yang gigih. Ada satu langkah yang konkret dari setiap kita untuk selalu bertindak bijak. Tepat sesuai dengan apa yang dimaksud. Tepat menempatkan sesuatu dan tidak salah dia adalah selalu bijak karena sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, menempatkan sesuatu tepat pada tempatnya, sesuai dengan waktunya, sesuai dengan porsinya, sesuai dengan orang yang menerimanya. Upaya ini adalah perlu pembiasaan. Oleh karena itu, ini yang pertama, hendaknya membiasakan diri untuk selalu bertindak bijak. Kemudian yang kedua adalah bahwa jika orang ingin memiliki sikap hikmah, maka dia hendaknya kalau beramal, kalau bekerja, kalau berpraktek, hendaknya sesuai dengan ilmu. Di mana ilmu itu adalah tidak lepas daripada sikap yang benar antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, sikap yang ikhlas, yang tulus bahwa dia adalah beramal sesuatu itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Amalan kita tidak boleh lepas daripada ilmu karena tanpa ilmu maka kita adalah akan tidak benar, akan termasuk orang yang sesat. Sebaliknya, apabila orang berilmu tetapi tidak mengamalkan, maka akan termasuk orang yang dimurkai. Sebagaimana Allah SWT berfirman, Ghairil maghdubi alaihim Al-maghdub maksudnya Yahudi, dan kemudian abdalin maksudnya adalah An-Nasara. Jadi, sekali lagi, ingat-ingat. Jika kita ingin mempunyai tindakan dan sikap al-hikmah, maka hendaknya ilmu yang kita miliki ini hendaknya dikerjakan, dipraktekan dengan penuh jujur dan tulus terhadap Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah bahwa al-hikmah itu juga harus diupayakan dengan adanya istiqomah dalam diri kita. Istiqomah maknanya adalah bahwa dia menepati dan menetapi terhadap kebenaran. Tidak lihat kanan, tidak lihat kiri, tidak lirik sana, lirik sini, tetapi dia lurus apa yang dia yakini bahwa itu adalah benar, maka dialah yang dia yakini dan dialah yang dia kemudian kerjakan. Dia tidak pandang bulu orang akan komentar apa. Yang jelas adalah bahwa ini adalah kebijakan, ini adalah al-hikmah, ini adalah yang tepat sesuai dengan firman Allah dan sabda Rasul. Kerjakan dan lakukan seperti itu, maka insya Allah Ta'ala itu adalah akan mendidik dan membiasakan orang itu untuk mempunyai tindakan yang disebut dengan al-hikmah. Adapun yang keempat adalah apa yang disebut dengan khaybarat atau tajarib yaitu pengalaman yaitu eh, pengalaman yang sangat panjang yang akan membuat dia apabila menemukan kasus begini tindakannya harus begini apabila tindakan begini kasus begini maka dia harus mempunyai sikap begini semua itu adalah dengan sekian lama dia menjalani hidup ini dan sekian lama dia berkecimpung dalam suatu perkara maka dia akan dididik dengan sekian banyak pengalaman Orang seperti itu akan membentuk kepribadian dalam dirinya sehingga dia adalah mempunyai sikap yang disebut dengan al-hikmah. Sementara orang yang tidak punya kebijakan, orang yang tidak punya pengalaman, maka dia adalah hanya bersifat teori dan sifat teori itu adalah belum tentu bisa dengan mudah dikerjakan. Kemudian yang kelima adalah bahwa agar kita mempunyai sifat yang hikmah atau yang bijak, hendaknya kita mempunyai asyasah al-hakimah mempunyai satu strategi yang strategi itu adalah juga bijak. Bagaimana kita harus tahu siapa yang orang orang siapa yang akan kita hadapi. Kalau misalnya yang kita hadapi adalah lima orang berbeda dengan menghadapi lima ribu orang. Apabila misalnya yang kita hadapi adalah ibu-ibu maka berbeda dengan orang yang disebut dengan bapak-bapak. Kalau kita eh, hadapi adalah pemuda maka tidak sama dengan anak-anak. Demikian sehingga tergambar pada diri kita strategi apa yang harus kita terapkan sehingga dakwah kita atau nasihat kita atau pembicaraan kita atau apa saja yang kita lontarkan kepada mereka adalah akan ditangkap dengan baik, akan difahami dengan baik dan itu adalah bagian daripada yang tidak boleh terlupakan dalam pembentukan diri agar kita menjadi seorang yang bijak. Orang tidak boleh a priori bahwa dia seenaknya saja menyampaikan sesuatu, mengatakan sesuatu, ataupun melontarkan sesuatu tanpa dia harus mengetahui bahwa siapa orang yang akan diajak bicara. Orang yang gelap tentang ini akan hilang hikmahnya. Berikut yang terakhir adalah bahwa khusus untuk urusan dakwah, maka para pelaku dakwah dan orang juga siapapun yang mungkin ikut serta dalam berperan dalam bidang dakwah, hendaknya jika dia ingin hikmah dalam masalah ini, dia harus mengetahui tentang rukun dakwah. Bahwa rukun dakwah itu misalnya terdiri dari adanya dai, adanya yakni dai itu adalah pelaku dakwah, yaitu seorang dai, seorang mubaligh. Kemudian berikutnya adalah orang yang diseru yang disebut dengan mad'u. Kemudian ada yang disebut dengan manhaj. Manhaj itu adalah nilai-nilai ajaran pokok-pokok yang akan disampaikan berupa ilmu, berupa hafalan, berupa teori, berupa informasi, berupa maklumat yang akan disampaikan kepada mad'u dan itu semua adalah berisi tentang manhaj dan nilai-nilai. Berikutnya adalah tentang media. Media apa, di mana, dalam suasana seperti apa kita patut untuk menyampaikan perkara ini. Kemudian yang terakhir adalah cara kita menyampaikan itu juga adalah harus dengan tepat. Jika empat atau lima perkara yang tadi saya sebutkan secara sekilas itu adalah diperbuat dengan baik dengan tepat oleh seseorang maka insya Allah taala hikmah itu akan terjadi tetapi jika itu adalah tidak diperhatikan maka bisa jadi dia adalah ingin baik tetapi kebaikan itu dia tidak capai oleh karena itu ada peribahasa kam mim muridil khairi lam yusibhu berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tetapi orang itu tidak mendapatkannya nah oleh karena itu maka hendaknya kita fahami bahwa hikmah ini adalah sedemikian besarnya sehingga kita harus memperhatikan, kita harus e, melatih diri, jangan sampai kita disuruh hikmah tetapi justru kita menjadi orang yang tidak bijak. Justru menjadi orang yang sadis, menjadi orang yang kasar, menjadi orang yang e, keras, menjadi orang yang dia adalah tidak menepati sesuai dengan apa yang menjadi karakter yang diperlihatkan dan dicontohkan oleh Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, maka tentu upaya-upaya hikmah ini adalah perlu dengan pembiasaan dan tentu karena hikmah ini adalah diperlukan bukan saja oleh orang-orang tertentu seperti misalnya para ulama atau para duat atau orang-orang yang disebut dengan para pendidik, para e, eh, murabi, tetapi hikmah juga adalah diperlukan oleh setiap orang, termasuk orang-orang awam. Oleh karena itu, maka eh, hikmah ini harus kita hidupkan dan harus kita biasakan dalam diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebajikan yang banyak sebagaimana Allah firmankan tadi. Waman yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Demikian. Di 881636 kita sapa lo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Dengan Ita di Bekasi. Ibu Ita. Iya. Silakan Ibu Ita. Hmm, saya mau tanya Pak Hmm. Yeah. Oh, saya kan masih belum bersuami ya. Hmm. Kemarin orang tua saya menjodohkan saya, hmm. tapi saya nggak mau. Hmm. Itu Setiap saya mau laki-laki itu batal. Hmm. Hmm. Dan beberapa bulan itu dalam beberapa bulan ini. Terus orang tua saya pergi ke tempat Ustad gitu ya orang pinter gitu kan katanya saya ada yang menghalang langit katanya hmm. Hmm. saya itu kan aslinya orang Jawa ya yeah. <coughs> Kita mohon maaf uh, cepat ya pertanyaannya langsung saja. Langsung saja. apa benar itu ada yang begitu ya? so, okay. Seorang laki-laki, maksud saya ada apa benar itu punya ilmu hitam? Iya, iya. baik. Itu iya. saja ya. Terima kasih untuk rekan Ita di Bekasi. Ya. Silakan Ustaz dijawab ya. dulu. Pertanyaan pertama dari Umu Ibrahim ya tentang iya. masalah sebab kenapa sih kok ada perselisihan dan ada perbedaan ya. Hmm. Pertama adalah perlu dibedakan antara al-khilaf atau perselisihan dengan al-iftirak ya. Kalau al-ikhtilaf itu dalam perkara misalnya masalah amaliyah. Masalah orang sebut furu', orang sebut khilafiyah misalnya masalah fikih gitu kan hmm. nah, sehingga kita lihat muncul ada namanya madhab-madhab dalam fikih madhab Hanafi madhab Maliki madhab Syafi'i madhab Hambali adanya empat madhab ini adalah memperlihatkan tentang adanya khilaf atau perselisihan nah perselisihan dalam masalah perkara ini memungkinkan dan tidak bisa dipaksakan untuk tidak adanya. Tetapi akhirnya adalah harus bisa ditolerir. Karena masalahnya adalah hasil daripada ijtihad yang diperbolehkan. Dan seperti Rasul sabdakan, "Idza ijtahada al-mujtahidu fa asaba falahu ajran, wa idza ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahidun." Apabila seorang mujtahid itu berijtihad lalu hasil istihadnya itu benar, maka mujtahid tadi itu mendapatkan dua lipat ganda kebaikan. Tetapi kalau seandainya si mujtahid tadi itu adalah beristihad, namun hasilnya adalah salah, berarti dia hanya mendapatkan satu kali ganjaran, satu kebajikan, yaitu dari hasil istihadnya, tidak dari hasil salahnya. Menunjukkan bahwa ikhtilaf itu adalah mungkin terjadi dan ternyata bisa harus ditolerir. Tetapi kalau berkenaan masalah iftirak, iftirak itu adalah lebih dahsyat. Dia adalah akibat daripada adanya khilaf yang tidak ditolerir. Nah, oleh karena itu muncullah perpecahan. Pecah ini adalah berbahaya karena menimbulkan satu sama lain saling menyesatkan. Saling menghukumi sesat Nah oleh karena itu maka iftirok ini adalah tidak boleh dan iftirok itu adalah disebabkan oleh perkara yang tidak bisa ditolerir. Misalnya masalah akidah. Apabila ada yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah misalnya tidak mempunyai nama dan tidak mempunyai sifat. Karena kalau mempunyai nama dan mempunyai sifat berarti Allah sama dengan makhluknya, berarti itu adalah akan menimbulkan iftirok akan menimbulkan perpecahan. Apabila misalnya adalah bahwa nabi yang terakhir adalah Muhammad Rasulullah. Kemudian ada pendapat yang mengatakan bahwa ada nabi lagi setelah Muhammad Rasulullah, maka itu akan menjadi iftirak, bahkan akan menjadi riddah, murtad. Nah, oleh karena itu iftirak ini tidak bisa ditolerir. Sedangkan ikhtilaf bisa ditolelir dan tidak boleh menjadikan perkara itu menjadi pemecah umat. Nah, setelah kita paham Umu Ibrahim tentang sedikit yang saya sampaikan tentang masalah e, perkara yang disebut dengan khilaf dan atau ikhtilaf dan iftirak, maka kemudian saya jawab tentang sebabnya. E, sebenarnya ada perbedaan ya, karena tadi berbeda antara ikhtilaf dengan iftirak. Tetapi saya jawab dengan general saja supaya e, waktu kita adalah bisa untuk juga waktu yang lain. Intinya adalah bahwa kenapa ikhtilaf dan iftirok itu terjadi. Pertama adalah masalah ilmu. Qillatul bida'ah. Qillatul ilmi. Yakni orang itu belum berkompeten dalam masalah ilmu. Dia belum mufti tapi sudah berfatwa. Dia belum mujtahid tapi sudah beristihad. Nah, Orang yang seperti itu akan memungkinkan terjadinya ikhtilaf dan iftirak. Oleh karena itu ini adalah sebab yang pertama. Sebab yang kedua adalah karena hawa. Dia memaksakan kehendak. Misalnya dia adalah kemudian juga e, melakukan perkara yang dia harus orang lain ikut dia dan kemudian yang tidak mengikuti dia adalah berarti sesat. Nah, orang seperti itu juga akan menimbulkan perpecahan dan itu adalah termasuk hawa. Apabila ada sesuatu yang salah, tetapi tetap dia pertahankan, tetap dia katakan bahwa itu yang seperti itu harus yang terjadi, maka itu adalah juga termasuk al-hawa. Kalau seandainya sesuatu itu tidak berdasar kepada dalil yang sahih, tidak berdasar kepada pegangan yang benar. Kecuali kalau berada dalam pegangan yang benar maka orang itu adalah walaupun dia terus berjalan karena dia adalah berasal dari perkara yang benar maka bisa jadi terjadi sesuai dengan hadis Rasul kata Rasulullah la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi mansurin di mana mereka itu adalah merupakan satu kelompok kecil dan mereka itu adalah di atas al-haq dan jaminannya adalah Allah akan selalu tolong <clears throat> tidak di dunia maka di akhirat atau juga bisa terjadi di dunia dan bisa terjadi di akhirat. Kemudian yang ketiga adalah sebabnya adalah ta'assub. Orang itu melakukan ta'assub jika misalnya eh, keluarnya dari ustadz fulan saja atau kelompok ustadz fulan saja atau kelompok dan komunitas fulan saja, maka diterima dan itu adalah yang benar. Tetapi jika keluar daripada Selain itu, maka itu disebut dengan salah. Nah, jika perkara ini adalah muncul, ta'asub ini adalah muncul, ngotot ini adalah muncul, maka sesungguhnya akan menimbulkan persisihan dan akan menimbulkan perpecahan. Dahulu misalnya ada sholat sampai dengan empat empat e, versi. Sholat menurut versi Imam Hanafi, menurut versi Imam Maliki, Imam e, Syafi'i dan Imam Ahmad. Menunjukkan bahwa karena satu sama lain ta'asub dengan pendapatnya sehingga ter tidak terjadi persatuan dan akhirnya terjadi perselisihan dan perpecahan. Demikian umum Ibrahim secara singkat ya. Kemudian yang kedua adalah e, berkenaan masalah hikmah. Ada dua yang ditanyakan tadi kalau nggak salah. Pertama adalah apakah e, hikmah itu muncul terjadi dari atau akibat dari perbuatan kita. Kemudian apa juga bentuknya e, hikmah itu adalah sebetulnya merupakan e, bagian daripada apa yang muncul dari diri kita berupa ilmu, berupa pengalaman, berupa watak, ya sebagaimana yang tadi saya katakan, berupa keistiqomahan, sehingga itu semua adalah akan menghasilkan suatu amalan, suatu ucapan, suatu keyakinan, suatu sikap-sikap yang terpuji akibat dari apa yang dia miliki tadi itu. Jadi hikmah itu adalah e, merupakan e, pembangkit terhadap lurusnya suatu perilaku dan perilaku itu adalah akan diluruskan oleh nilai-nilai yang ada di dalam al-hikmah itu sendiri. Nah, tentu kalau demikian maka sesungguhnya hikmah itu adalah bukan hasil dari amal, tetapi amal itu adalah dibentuk oleh karakter dan nilai al-hikmah itu sendiri. Mungkin saja kalau dimaksud bahwa berdasarkan pengalaman yang sekian panjang, maka akan muncul hikmah. Kalau demikian, maka sepertinya saya katakan bahwa itu adalah namanya pengalaman atau at-tajarib dan itu adalah bisa terjadi. Hanya saja tentu hikmahnya adalah jika lurus sesuai dengan ajaran yang benar. Adapun e, gambarannya bentuk-bentuknya maka tadi sudah saya sebutkan antara lain adalah misalnya khatibun nasa ala qadri uqulihim anzilun nasa manazilahum bahwa apabila kita menghadapi anak-anak maka kita harus turun sesuai dengan kapasitas pola berpikir anak-anak tidak tidak bisa dan tidak boleh kita bawa porsi berpikir anak-anak kemudian dibawa porsi berpikir mahasiswa itu namanya tidak bijak tidak hikmah Demikian juga misalnya adalah orang-orang awam. Awam dalam bidang din. Kemudian di bawah sesuai dengan misalnya adalah e, pola pembicaraan orang intelektual atau talibul ilmi atau kalangan da'i. Maka itu juga adalah termasuk tidak bijak. Oleh karena itu, maka kita harus lihat siapa yang di depan kita yang akan kita berbicara dengan orang itu. Jika dia adalah orang yang memang dalam bidang berdagang, maka bicaranya sesuai dengan Eh, dunia dagang. Jika dia adalah berbicara misalnya dalam dunia kedokteran, maka sedikit dalam dunia kedokteran. Seperti itu itu namanya adalah hikmah. Tetapi yang dimaksud adalah bahwa gambaran hikmah itu adalah banyak sekali sehingga intinya perkataan dia, kemudian ide dan pola berpikir dia, kemudian kiprah-kiprah dia semuanya adalah tepat sesuai dengan tempat dan porsi bahkan timing yang tepat maka itu adalah disebut dengan hikmah. Demikian untuk pertanyaan yang kedua. Tentang masalah yang ketiga yang tadi ditanyakan tadi bahwa ibunya menjodohkan, ya. E, tetapi dia tidak mau. Nah, kemudian dia ada yang datang kepada dia tetapi akhirnya tidak jadi. Apakah ini adalah e, akibat daripada misalnya dunia dukun misalnya dunia sihir yang mungkin ordernya supaya tidak boleh jadi kalau bukan berasal dari ibunya misalnya. Secara akidah bahwa kasus seperti ini mungkin terjadi, ya, mungkin terjadi. Misalnya naudzubillah min dzalik, jika orang tuanya itu adalah datang ke seorang dukun atau tukang sihir atau tukang tenung kemudian mengorder bahwa anaknya harus nikah dengan si fulan jika tidak mau maka yang lain harus upayakan batal. Misalnya itu ordernya. Maka si dukun ini akan bekerja sama dengan jin untuk selalu mengganggu dan selalu menghalangi terjadinya jodoh apabila tidak sesuai dengan orang yang dijodohkan oleh orang tuanya. Itu mungkin terjadi. Hanya saja sebagai muslimah, sebagai muslim maka hendaknya keyakinan itu bukan menjadi was-was atau merubah suatu akidah yang benar bahwa kita harus tahu dan harus yakin bahwa takdir itu adalah semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kata Allah belum nikah bulan ini tahun ini tidak akan terjadi. Sebaliknya kalau misalnya kata Allah tahun ini dan bulan ini menikah maka yang lain tidak akan bisa untuk menghalanginya. Itu adalah harus diyakini. Jadi Ketika tadi ada laki-laki datang kemudian uh, ditolak lagi ataupun tidak jadi lagi, mungkin itulah karena belum jodohnya. Itu keyakinan yang harus uh, ditanamkan ya dalam uh, apa namanya ukti ita tadi bahwa mestinya itu adalah belum takdirnya. Adapun tentang masalah orang tua menjodohkan, maka anti harus melihat kenapa tidak mau pada orang yang dijodohkan orang tua. Sesungguhnya apabila sesuai dengan kriteria yang syar'i, maka boleh-boleh saja mau. Tapi kalau tidak sesuai dengan syar'i, maka tidak perlu untuk mau. Nah, koridornya adalah bahwa apakah orang yang kemudian dijodohkan oleh orang tua tersebut soleh atau tidak. Nah, apabila ternyata adalah orang tersebut justru dukun, kemudian orang tuanya ke dukun, calon suaminya ke dukun, maka tidak berhak untuk dipatuhi karena itu adalah akan terimpas dengan syirik. Bagaimana akan membangun suatu keluarga yang sakinah, yang mawaddah, yang e, rahmah, yang barokah, sementara suaminya adalah musyrik misalnya, atau berasal dari bentukan syirik. Oleh karena itu patut untuk ditolak. Tetapi kalau seandainya yang datang itu adalah orang yang soleh, dia adalah multazim dengan sunnah, menjalankan as-sunnah, dan seterusnya. Kemudian dia meminta baik-baik kepada orang tua anti untuk menikahi anti, maka anti kemudian menolak, maka itu adalah berbahaya. Jika ada seorang yang datang kepadamu dan dinnya engkau ridhoi, maka tidak boleh ditolak. Kalau ditolak maka akan terjadi fitnah yang besar. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu Eh, kata Rasulullah SAW jika datang kepadamu seseorang yang akhlaknya dinnya engkau ridhoi maka tidak boleh tolak kalau tidak maka e, akan terjadi fitnah yang besar itu adalah e, dilihat dari situ tetapi tadi kalau seandainya adalah urusannya dukun maka tidak perlu dipatuhi karena itu bagian daripada syirik dan orang yang datang kepada anti tadi itu adalah kenapa dia menolak gitu apakah mungkin juga antinya yang belum e, islami misalnya belum sesuai dengan sunnah atau belum berkerudung atau sehingga orang itu adalah setelah melihat kemudian kapok akhirnya tidak jadi tetapi kalau berusaha untuk sesuai dengan sunnah maka insya Allah taala akan Allah jodohkan sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa taala jadi eh, mudah-mudahan rambu-rambu tiga poin yang tadi saya eh, sampaikan itu adalah bisa difahami dan bisa dimengerti mudah-mudahan juga adalah cepat Allah jodohkan dengan orang yang Allah SWT ridhoi yang cocok untuk anti sehingga apa namanya membawa kepada sesuai dengan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam demikian dari rekan di 6644 apakah benar ada ilmu hikmah yang bisa dipelajari itu pertanyaan dari rekan di 6644 8816363. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Abu Hafid di Cibitung. Abu Hafid di Cibitung. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ini anak menasat tentang masalah istilah tadi yang antum uh, paparkan. Hmm. Uh, bagaimana jika seandainya ketika imam uh, mereka berkeyakinan bahwa kunut subuh adalah suatu sunnah kemudian dia berkunut lalu bagaimana makmum yang punya berkeyakinan bahwa kunut itu adalah uh, eh, doaib hadisnya yeah. lalu bagaimana sikap uh, makmum itu yeah. ketika uh, imam berkunut Ya. Syukuran jazakallah atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya kita sapa sudah bergabung kembali untuk rekan data ingin memberikan pertanyaan di 8816363. Kita ke SMS dulu ini Ustaz. Ya. Uh, pertanyaan yang disampaikan oleh rekan Bandi di Tebet. Hmm. Apakah boleh kita berbuat bijak kepada orang kafir ini Ustaz? Ya. Kemudian uh, disampaikan oleh rekan di 0887 saya sudah berumah tangga 11 tahun, tapi suaminya selalu mengkhianati saya. Sudah hmm. ada beberapa kali suami minta maaf sama saya, tapi uh, belum ikhlas untuk memaafkan ini, Ustaz. Mohon hmm. sarannya. Hmm. Itulah beberapa SMS, silakan Ustaz. Ya. Uh, yang pertama tentang masalah ilmu hikmah. Hmm. Sesungguhnya kalau kembali kepada istilahnya Hikmah itu ada dalam Al-Quran, hikmah itu ada dalam As-Sunnah. E, dan bahkan hikmah itu sendiri adalah As-Sunnah pada mulanya. Jadi kalau kita temukan kata hikmah misalnya dalam Al-Quran, maka maknanya adalah sunnah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi perlu dicermati oleh kita bahwa terminologi, ilmu, hikmah. Kemudian dipelajari, itu adalah bukan lagi menjadi e, terminologi yang ada di dalam ajaran Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi namanya bisa ya bahasa Arabia e, ada dalam terminologi Al-Quran juga iya, Sunnah juga iya. Tetapi aplikasinya adalah bukan berasal dari Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena ilmu hikmah ini adalah identik dengan tasawuf sufi. Nah, sehingga misalnya adalah bisa melihat atau bisa terbang atau bisa misalnya mendapatkan perkara-perkara yang luar biasa. Misalnya adalah bisa tahan lapar, bisa tahan pukul dan seterusnya. Itu adalah identik dengan apa yang disebut dengan ilmu hikmah. Nah, apabila seperti itu yang yang yang ada ilmu hikmah itu, maka ilmu hikmah itu adalah tidak ada, tidak diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu itu adalah berasal dari ajaran sufi dan ajaran sufi adalah tidak identik dengan sunnah Muhammad Rasulullah, bahkan dia adalah bagian daripada pecahan atau firqah atau furqah yang memisahkan diri daripada sunnah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun mungkin saja wiridnya amalannya ijazahnya berasal daripada apa yang ada dalam Al-Quran atau dalam hadis tetapi jika Rasul tidak mencontohkannya maka termasuk dalam kategori man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun barang siapa yang mengamalkan suatu amalan sementara Rasul SAW tidak mengajarkannya, tidak mencontohkannya, maka amalan itu adalah tertolak. Demikian tentang masalah ilmu hikmah. Kemudian yang kedua adalah tentang apa yang ditanyakan oleh Abu Hafid dari Cibitung berkenaan masalah ikhtilaf antara makmum dengan imam. Imamnya berkunut, makmumnya tidak berkunut. E, tadi saya katakan bahwa masalah ikhtilaf ini adalah masalah yang mungkin terjadi dan itu adalah biasanya terjadi dalam masalah furu' atau khilafiyah. Walau demikian, tidak cukup bagi seorang muslim untuk mengatakan bahwa ya ini kan wajar terjadi karena masalahnya masalah khilafiyah, masalah furu'. Berarti ya sudah kita toleransi saja. Tidak demikian. Walaupun ini adalah masalah khilafiyah, tetapi tetap harus diduduk perkarakan Allah SWT berfirman, "Fa'in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul." Jika kalian berselisih tentang suatu perkara apapun, kembalikan perkara itu kepada Allah dan kembalikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita jernihkan masalahnya dan tidak ada unsur ta'asub, maka kunut subuh itu terminologi ini pada zaman Rasul tidak ada yang ada adalah kunut namanya nazilah. Ketika ada nazilah yaitu musibah yang turun yang menimpa kaum muslimin pada waktu itu adalah terbunuhnya para hufad maka Rasulullah SAW berkunut selama satu bulan penuh kali lima kali sholat setiap hari. Jadi katakan saja secara matematis kalau satu bulan itu adalah 30 hari dan paling banyak dalam bulan uh, Hijriah itu ada 29. 29 kali 5. Setelah itu berhenti. Tidak kunut lagi. Sehingga kunut ini adalah disebut dengan kunut nazilah dan kunut yang disebut dengan as-subhi itu adalah karena berdalil katanya dengan bahwa la yazalu ar-rasulu yaqnutu hatta faraqad dunya bahwa rasul itu senantiasa berkunut sampai dengan berpisah dari dunia. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari mengatakan bahwa la yazalu yaqnut aqlunut di sini maksudnya adalah kata beliau adalah tulul qiyam. Tulul qiyam itu maksudnya berdirinya lama. Jadi yang dimaksud adalah bahwa Rasul itu tidak pernah lepas dari kunut, yang kunutnya itu maknanya adalah berdiri yang lama. Berarti kalau sholat subuh itu adalah kunut itu adalah berdirinya yang lama. Jangan baca Al-Kafirun, jangan baca Al-Ikhlas. Seperti dicontohkan adalah 60 100 ayat. Nah, terkadang Rasul membacakan Al-Zalzalah tetapi bahwa umumnya adalah bahwa al kunut yang dimaksud di sini adalah tulul qiyam. Oleh karena itu, maka doa yang dipakai dalam kunut subuh pun bukan merupakan doa khusus untuk doa kunut subuh, tetapi dia adalah mengambil dan mengadopsi dari kunut witir. Nah, oleh karena itu kalau demikian, maka hendaknya satu sama lain saling menjernihkan bahwa kunut itu betul adanya, tapi disebutnya kunut nazilah kunut subuh itu tidak ada karena Rasul tidak mencontohkannya dan yang dimaksud dengan kunut itu adalah berdiri yang lama bukan kunut seperti e, kebanyakan kaum muslimin pada saat ini melakukannya. Demikian mudah-mudahan e, jelas bagi Abu Hafid. Jadi kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, jangan kembalikan pada perkataan para ulama ini dan itu karena itu adalah semuanya bukan dalil perkataan siapapun, orang siapapun, alim siapapun, bahkan seorang sahabi sekalipun, kalau mengatakan sesuatu lalu dibantah oleh perkataan sahabi yang lain, tidak menjadi hujah. Oleh karena itu, maka kembali kepada hujah yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW, niscaya kita tidak akan menemukan tentang masalah kunut subuh itu dan karena itu kita tidak melakukannya karena masalahnya adalah betul khilafiyah, tetapi setelah dijernihkan maka itu yang ada dan kuat dalam masalah dalil. Demikian Abu Hafid. Berikutnya adalah tentang eh, tadi Bandi ya dari Tebet ya berkenaan dengan masalah eh, apakah hikmah itu juga bisa berlaku dengan orang kafir ya. Hmm. Eh, Ah Bandi bahwa hikmah itu tadi saya katakan ada seperti yang dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, hikmah itu ada dua. Ada hikmah umum, ada hikmah yang khusus. Kalau hikmah yang khusus itu adalah orang yang spesifik, dia adalah orang tua, dia adalah muslim misalnya tetangga, dia adalah seorang ulama atau alim, misalnya dia adalah juga e, murabbi atau tetangga dan seterusnya. Tetapi kalau hikmah umum maksudnya adalah dia adalah manusia, dia adalah umurnya lebih besar atau lebih tua, umurnya lebih kecil misalnya. Nah, itu adalah namanya hikmah untuk e, mereka. Nah, dalam kategori ini bisa jadi mereka adalah kafir. Oleh karena itu, bermuamalah dengan kafir itu juga harus hikmah supaya hikmah kita itu bisa menarik dan menawan dia untuk kembali kepada jalan Allah SWT lalu dia masuk Islam. Jadi hikmahnya kita dengan terhadap orang kafir itu mempunyai visi dan misi agar orang itu simpatik kepada Islam dan akhirnya mau masuk menerima al-Islam sebagai pedoman hidup. Hikmah dengan orang kafir adalah misalnya dalam rangka misalnya menegakkan apabila dia adalah ada unsur kafir zimmi dan kafir harbi, maka itu juga adalah bisa diterapkan. Tetapi pada umumnya zaman sekarang adalah hikmah dengan orang kafir itu maksudnya dia bermuamalah dengan mengetahui porsinya. Kapan dia harus eh, apa namanya berbarok, kapan dia harus membuktikan dan menampakkan barok yang kemudian mempunyai unsur maslahat terhadap dakwah ataupun terhadap eh, bahwa dia bisa diharapkan untuk menjadi seorang muslim di suatu hari. Demikian. Akhban dia. Ya. Iya. Uh, tentang masalah tadi yang uh, 11 tahun ya berumah iya. tangga. Hmm. satu lagi bahwa anda sudah 11 tahun berumah tangga dan nampaknya seorang ibu ya tadi ya. Mm -hmm. Kemudian suaminya adalah e, berbuat salah, lalu sudah berulang-ulang minta maaf, tetapi dia masih berat untuk e, apa namanya memaafkannya. Saya ingin sampaikan bahwa e, perkara itu ada dua macam. Ada perkara yang bisa dimaafkan, ada perkara yang tidak bisa dimaafkan. Nah, masalah apa yang yang terjadi? di antara kalian berdua ini suami dan istri. Kalau masalahnya adalah masalah yang bisa dimaafkan, maka hendaknya kembali kepada firman Allah SWT bahwa memaafkan itu adalah sikap terpuji. Wal afina anin nas, yaitu orang yang memaafkan e, manusia dan itu adalah termasuk sikap yang terpuji. Maafkan dia. Jangan termasuk ego. Karena maaf itu juga adalah bagian dari syariat Islam, bagian dari apa yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga kalau perkara itu adalah mungkin untuk dimaafkan, maafkan. Tetapi kalau perkara itulah tidak bisa dimaafkan, yakni si suaminya yang harus kemudian turun daripada perkataannya, maka tidak boleh dimaafkan. Misalnya, agar, agar menjadi jelas ya, kalau misalnya si suami itu adalah ditegur untuk sholat, lalu dia selalu menolak untuk sholat, maka itu tidak bisa dimaafkan. Ya suami yang tidak mau sholat itu adalah bisa termasuk dalam kategori murtad dan kafir. Atau misalnya melakukan perkara-perkara yang sejenis itu. Mungkin dosa besar, zina, khomer, dan seterusnya. Jika itu diperbuat, dinasehati tidak mempan, di ini, di itu, di ini, di itu, dirubah tidak bisa, tidak bisa ditolerir. Berarti harus dengan tidak dimaafkan, dan karena tidak dimaafkan bisa mengakibatkan cerai. Tapi kalau dia adalah perkara yang bisa ditolerir, misalnya adalah bahwa Misalnya dia salahnya itu misalnya memberi nafkahnya terlambat misalnya ya kan. E, apakah uang ataukah e, nafkah batinnya misalnya terlambat atau apa, maka itu adalah hendaknya dimaafkan, hendaknya saling tafahum di antara suami istri dan karena itu maka mungkin kalau e, apa namanya e, tentu karena ini adalah masalah yang intern ya tidak bisa di depan umum maka boleh hubungi eh, apa nama handphone saya secara pribadi untuk bisa dijawab juga dengan secara pribadi pula. Demikian. Kemudian kita ke SMS lagi dari Pak Nata di Bekasi Timur. yang saat kita sering dengar musibah. Katanya di balik musibah ada hikmahnya. Ya. Yang saya tanyakan apa maksud hikmah tersebut? Ya. Ini dari Pak Nata di Bekasi Timur di 8816363. Halo, Assalamualaikum. Dengan siapa ini? Uh, Ella. Ella di mana Ella? di Slipi. Di Sleepy. Iya. Iya, silakan Ella. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Uh, eh, Ustaz saya mau nanya, saya pernah dengar ada ceramah gitu dikatain sih uh, puasa dan kemis itu kita harus satu paket ya kita nggak sih misalnya gini kalau sebenarnya kita puasa hari kamis kita harus puasa lagi nggak boleh enggak ngerti gitu benar nggak sih gimana uh, jadi puasa senin kemis puasa kan kalau buat hari Senin hari, hari Kamis kita harus puasa nggak boleh ngebatalin dengan alasan tertentu kecuali kalau emang yang ya, benar-benar yeah, yeah. bisa. yeah. Yeah. Yeah. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi di belakang Ella dari Selipi. Halo, assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Dengan siapa? Dari Kori di Mutiara Gading. Silakan Kori di Mutiara Gading. Eh, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum wabarakatuh. Nah, gini Ustaz, saya mau nanya. Saya ini kan udah saya sakit udah selama dua tahun lebih gitu ya waktu sebelum sakit sih saya mau pernah melakukan suatu kesalahan suatu dosa gitu yang yang nggak seharusnya dilakukan oleh seorang wanita muslimah gitu yeah. nah terus pas mau saya mau nikah itu saya tuh tertunda gitu karena saya sakit nah akhirnya setelah setelah sekian berapa bulan hmm. terus uh, Allah menyembuhkan penyakit saya hmm. Nah terus kayak berapa, eh, berapa bulan kemudian saya terjerumus lagi gitu. Hmm. Nah akhirnya eh, pas pada saya udah merencanakan pernikahan tuh eh, nanti habis Lebaran Idul Fitri tahun kemarin. Hmm. Ternyata menjelang puasa dua dua hari menjelang puasa saya itu sakit sampai koma di rumah sakit. Sakitnya parah dan kritis gitu. Yeah. Nah terus sudah gitu saya itu ngerasa nyesal banget ya apa saya ini termasuk orang kafir sesudah beriman gitu dan apa Allah masih memaafkan saya gitu dan sampai sekarang sakit saya belum sembuh waktu itu udah udah udah mulai bisa berjalan lagi tapi umat lagi gitu saya juga bingung sama penyakit saya ini Ustadz yeah. saya minta nasihatnya Ustadz yeah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Salam. kasih untuk rekan Kori ya, ya. di Mutiara Gading. Silakan hmm. Ustadz untuk dijawab. Ya. Pertanyaan pertama tentang masalah di balik musibah ada hikmah. Hmm. Maksudnya apa? E, musibah itu orang itu Indonesia, orang kita ya, itu biasanya adalah mengkaitkan dengan perkara yang duka. Perkara yang e, tidak diinginkan atau bahaya atau bala. Padahal musibah itu adalah bisa jadi bermakna baik. Hmm. Ya. Musibah itu dalam hadis bisa bermakna baik. Misalnya kata Rasulullah SAW, ajaban likulli uh, amril mu'min fa inna amrahu kulluhu khair in asabathu sarra'u syakar wa in asabathu darra'u sabar. Nah, dalam hadis ini ada dua-duanya ada asara yang yang membahagiakan berarti baik dengan menggunakan asobat. Kemudian adzarra dzarra itu adalah darar yakni bahaya, yakni bala juga menggunakan asobat. Berarti dua-duanya adalah musibah. Kebajikan yang orang lihat juga itu bisa bermakna musibah. Juga kerugian juga bisa bermakna musibah. Tetapi pada umumnya musibah itu adalah bermakna yang bermakna e, negatif. Yang dimaksud dengan hikmah artinya adalah darsun, artinya adalah pelajaran. Ibrotun adalah pelajaran. Betul bahwa setiap musibah itu ada ada pelajaran. Misalnya bahwa katakan saja bahwa orang sudah berencana tetapi katakan saja ingin menjadi orang kaya misalnya. Lalu dia sudah berusaha, sudah berjuang, tetapi tidak jadi orang kaya malah menjadi rugi misalnya gitu. Maka apa musibah ataupun apa hikmah yang terkandung dalamnya? Bisa jadi pelajarannya adalah bahwa kalau orang itu Allah berikan kekayaan, orang itu akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karena jauh, dia adalah akan sedikit ibadahnya, akan tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sayang pada orang itu, maka orang tersebut tidak dipenuhi tentang keinginannya atau bahkan terjadi musibah itu sehingga dia mengambil pelajaran dan dengan pelajaran itu sehingga dia mudah-mudahan kembali kepada jalan dan pandangan yang benar. Itu contoh diantaranya. Misalnya adalah eh, banyak terjadi musibah sekarang. Ada gempa bumi, ada longsor, ada eh, mungkin penyakit menular dan segala macam. Hikmahnya apa? Hikmahnya adalah bahwa hendaknya manusia kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dan jangan melakukan pelanggaran terhadap apa yang menjadi hukum Allah Subhanahu wa taala. Sebab apabila manusia itu misalnya berbentuk maksiatnya tidak membayar zakat, maka Allah akan halangi hujan turun ke bumi. Itu sudah pelajarannya. Apabila manusia itu adalah berbuat zina, maka pelajarannya adalah akan terjadi atau akibatnya akan terjadi penyakit menular dan kelaparan. Nah, berarti kelaparan itu adalah pelajarannya karena banyak musibah ataupun karena perbuatan zina atau karena hukum Allah Subhanahu wa taala dilanggar. Itu contoh di antaranya. Jadi, musibah membawa hikmah itu atau musibah mengandung hikmah itu adalah bahwa setiap kejadian yang menimpa kita itu sebetulnya ada hikmahnya yang harus kita gali. Kalau kita bisa menalarnya talar dan kalau tidak bisa maka hendaknya konsultasi kepada ahlul ilmi mudah-mudahan akan diberikan pelajaran yang berarti yang meluruskan pandangan sehingga kita tidak mempunyai suudzan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apapun kejadiannya, seorang manusia hendaknya berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Pertanyaan kedua adalah dari Ella di Selipi tentang salah saum ya. Katanya apabila saum Senin, maka Kamisnya harus saum, tidak boleh ditinggal. Sebenarnya harus duduk perkarakan terlebih dahulu bahwa hari saum hari Senin dan hari Kamis itu menurut tinjauan fikih bahwa dia adalah ibadah sunnah. Yakni apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan tidak berdosa, begitu. Ini adalah status hukumnya. Sehingga misalnya, jangankan saum hari kenin, Seninnya, hanya kamisnya tidak saum. Dia tidak melakukan saum Senin Kamis misalnya. Dia sebenarnya meninggalkan sunnah Rasul. Tetapi apabila dia meninggalkan seperti itu, dia tidak berdosa karena dia adalah bukan wajib. Nah, dengan pandangan seperti ini, saya ringkas ya. Ukti Ella hendaknya diyakini bahwa jika dia sudah berniat atau mungkin sudah terbiasa, saum Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, terbiasa. Dalam suatu hari terhalang, ternyata Kamisnya tidak saum. Jika dia sudah terbiasa, walaupun dia tidak saum hari Kamis karena uzur itu, karena dia sudah terbiasa saum Senin Kamis, maka dia oleh Allah SWT dicatat seolah saum pada hari Kamis tersebut. Karena apa? karena orang itu sudah mendawamkan saum Senin Kamis. Kemudian yang kedua adalah kalau misalnya saumnya karena uzur, misalnya adalah karena safar, maka justru bagi musafir itu saum sunnahnya harus diputus. Bahkan kata Rasul, laisa minal birri asyamu fis safar. Bukan merupakan kebajikan orang yang saum dalam keadaan safar. Oleh karena itu, dalam keadaan safar jangankan yang sunnah, yang fardu pun boleh boleh berbuka. Jadi pandangan seperti itu adalah pandangan yang keliru, yang jelas adalah upayakan apabila kita sudah melakukan suatu usaha atau suatu amalan soleh itu dawam. Terus menerus, jangan terputus. Tetapi apabila kita sudah berusaha ternyata ada uzur, maka itu adalah tidak menyebabkan kita mendapat dosa atau bahkan kita mendapatkan kurang pahala karena kita sudah membiasakannya. Demikian. Yang jelas ada usaha untuk dawam, dan apabila itu terjadi uzur insya Allah taala Allah SWT akan tetap mencatat itu bagian dari amal soleh untuk anti demikian ketiga adalah e, pertanyaan e, eh, Kori ya tentang e, dari Mutara Gading tentang bahwa sudah sakit dua tahun karena suatu amalan amalan yang tidak patut dilakukan oleh seorang muslimah e, lalu kemudian sembuh baru dua bulan terjun lagi ya akhirnya Allah tegur lagi nah eh, sesungguhnya bisa jadi itu adalah tadi hikmahnya ini kan musibah ya hikmahnya adalah bisa jadi itu adalah teguran dari Allah swt Allah sayang pada anti sehingga jangan kamu kembali ke dunia itu tidak boleh kalau kembali maka pelajarannya akan menjadi pahit menunjukkan bahwa itu adalah pelajaran, teguran, hukuman dari Allah SWT untuk tidak boleh kembali kepada eh, apa namanya dunia yang gelap itu, dunia yang maksiat tadi, dunia yang tidak patut dilakukan oleh seorang muslimah tersebut. Oleh karena itu berhentikan, cerai dengan perkara yang seperti itu dan kemudian rencanakanlah masa depan yang baik seperti tadi merencanakan untuk menikah. Nah, eh, oleh karena itu harus dilakukan upaya-upaya. Contoh misalnya adalah jauhi lingkungan yang buruk tadi. Dua, jauhi teman, rekan, handai tolan yang mungkin saja berpengaruh membisikkan untuk kembali ke dunia gelap itu. Ketiga adalah kembali kepada Allah, baca Al-Quran, bertobat pada Allah SWT, lakukan sholat, kemudian pelajari al-Islam, sehingga kita akan lebih tahu, lebih faham tentang Islam, mana tahu hukuman Allah, hukum Allah, mana yang harus dikerjakan, mana yang harus ditinggalkan, insya Allah Ta'ala dengan perkara seperti itu akan menjadi lebih baik. Dan tadi saya katakan lebih yang pertama penting. Kalau mungkin pindah dari daerah itu kalau memang di situ adalah menjadi biangnya untuk kembali kepada dunia yang tidak patut tersebut. Nah, e, jadi itu tentang e, apa namanya kori ya. Yang jelas harus bertobatlah pada Allah Subhanahu Wa Taala, perbaiki diri, kemudian eh, jangan kembali ke dunia yang tidak patut, kemudian hendaknya adalah membentengi diri dengan perkara-perkara yang baik yang benar berasal daripada al-Islam yaitu bertobat, kemudian baca Al-Qur'an, cari teman yang baik yang saleh, jauhi tempat yang buruk dan pergaulannya.